Dialah Allah yang maha suci, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi yang telah menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Sekelompok orang dihidupkan, sebagian yang lain dimatikan. Hari ini lahir sejumlah orang, sejumlah manusia pada hari ini pula Allah cabut dari muka bumi ini. Apa tujuannya? Allah nyatakan beluakum agar Allah swt memberi ujian, memberi imtihan dan bala ujian kepada umat manusia ini yang hikmah atau tujuan daripada ujian itu adalah ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Para hadirin yang saya muliakan, inilah ujian hidup yang harus kita tempuh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula di dalam ayatnya Alif Lam Mim ahasiban an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah manusia ini mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman. Menyatakan begitu saja kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian selesai urusannya. Kemudian mereka dibiarkan tanpa adanya fitnah. Al-fitnah dalam bahasa dipakai oleh Al-Arab. Dalam bahasa mereka keseharian dinyatakan satana fulanun az-zahaba wal fidda. yakni apabila idza ahraqahu bin nar memisahkan emas atau perak dari segala bentuk yang mengotorinya dari bahan-bahan tambang lainnya dengan cara dibakar sehingga terpisah mana emas yang murni, mana yang tembaga dan yang lainnya. Ini asal kata kalimat sadana sehingga yang dimaksud dalam ayat ini, dalam ayat yang kita dengarkan terakhir, apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna waum la yuftanun sementara mereka belum diuji walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka yang menyatakan bahwa dirinya beriman telah diuji, telah kami beri ujian fitnah demi fitnah. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat ataupun fitnah yang berkaitan dengan syubuhan. Diuji oleh Allah. Apa fungsinya? Kata Allah agar benar-benar terpisahkan. Mana yang sodaku, yang jujur dalam keimanannya, benar, murni keimanannya, dan mana yang hanya sekedar ucapan Mana yang keimanannya itu belum jujur. Ini kehidupan. Para hadirin yang saya muliakan, Allah memberikan ujian kepada kita bermacam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dalam bentuk yang kadang-kadang kita nggak menyangka bahwa itu adalah ujian. Bahkan keberadaan kita masing-masing. Satu dengan lainnya. Seorang ayah dengan anak. Seorang dengan tetangganya dan seterusnya sebagai bentuk ujian. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun?" dan telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Bersabar di atas al-haq ketika dia menghadapi saudaranya bersabar dan istiqomah di atas al-haq yang diridhoi oleh Allah ketika dia berurusan dengan tetangganya. Seorang ustaz menjadi fitnah bagi muridnya, ujian. Seorang murid ujian bagi ustaznya. Seorang dai menghadapi lingkungannya sebagai ujian. Seorang mukmin diberi ujian dengan adanya orang kafir. Seorang ahli sunnah diberi ujian oleh Allah dengan adanya ahli bid'ah dan seterusnya. Atas birun, maukah kalian sabar? Yang ahli sunnah dituntut untuk sabar berdakwah. Seorang da'i, seorang ustadz dituntut untuk dia bersabar di dalam menghadapi umat ini. Umat pun diharapkan diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Dan seterusnya, ujian demi ujian. Atas birun, maukah kalian bersabar? Ini para hadirin sebenarnya tujuan daripada hidup yang semuanya nanti kita akan ketemu Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين